Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita melanjutkan pembahasan risalah al-usul ats-tsalatsah yang kita telah sampai pada pembahasan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan dengan pembahasan tambahan berkaitan dengan kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah mati. Beliau mengatakan dalam risalahnya, "Wan nasu idamatu matu Adapun manusia itu apabila dia telah mati, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu taala. Sehingga dunia bukanlah kehidupan akhir segala-galanya. Dunia kehidupan yang singkat. Kehidupan yang sedikit. Bagaimana tidak singkat dan sedikit? Sungguh kehidupan dunia ini kata Allah, "Inna yauman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Sesungguhnya satu hari di sisi Allah Ta'ala bagaikan seribu tahun dalam hitungan kalian. Sehingga seandainya manusia hidup seratus tahun, itu kurang lebih dia hidup dua setengah jam, 2,4 jam. Itu tentu sangat singkat. Dan dunia ini kelil, Dunia ini sangat hina dan rendah. Sebagaimana penjelasan-penjelasan Allah Ta'ala. Penjelasan Nabi-Nya SAW.